orang tua teman-teman kita yang sedang dalam perawatan karena sakit yang dalam ujian dari Allah mari kita sama-sama doakan semoga Allah berikan kesembuhan kelapangan kesehatan yang lebih baik kepada mereka semua dan semuanya bisa beraktivitas sebagaimana biasa kembali kita sampaikan kita minta pada Allah dengan sama-sama kita membaca Al-Fatihah semoga keberkahan bacaan Al-Fatihah ini Allah ijabah doa kita untuk memberikan kesembuhan pada mereka maka sebelum membaca Al-Fatihahnya itu kita sebutkan kita baca warahmatullah dengan rahmat Allah gitu ya jadi saya sebutkan Al-Fatihah gitu terus wa warahmatullah dengan rahmat Allah baru kita baca Al-Fatihah.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 Betul? Nah kok pada apa bulan lalu semua pada tidak hadir ya? Ini orang baru hadir hari ini ya? Betul. Itu ya. Atau ini ganti catatan baru ya? Catatan lama hilang. Ketinggalan. Ya Allah. Memang capek betul kerja dunia itu ya. Sampai Al-Quran itu tak lengket sedikit pun di dalam dada ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Ya, uh, saya tidak bawa laptop, jadi tidak buka LCD, masing-masing pegang Quran Androidnya. Ya, kalaupun ada bawa Quran manual, boleh buka. Baik. Sudah? Ada ya. Coba buka surat 29 ayat 49 dulu dah. Ya. bahwa huwa ayatum bayinatum fi sudur lilladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa Artinya 29 49 ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Ini kalau nggak masuk ke dada kita ayatnya bagaimana ini? Ada apa ini? Nah inilah perlu merukyah hati gitu ya yang kita lakukan selama ini tiga lembar yang harus kita pahami untuk merukyah hati yang maknanya salah satu memudahkan Al-Quran apa masukkan disimpan di dalam dada kita. Ya, Baik, saya ulang kembali ayat 16, 17, 18, 19 itu menggambarkan pertama Ayat 16 Ar-Rum itu bagaimana orang-orang yang ingkar kepada Allah ya yang zalim, orang-orang yang ingkar, yang tidak mentaati Allah, yang tidak beriman pada pertemuan dengan Allah akan diazab di dalam api neraka. Kan itu. Maka kata Allah supaya jangan terjadi itu gimana? Maka bertasmilah memuji Allah maksudnya dirikanlah sholat lima waktu itu. Nah itu di 17, 18 Di 19 nya Allah gambarkan bahwa kita semua akan dibangkitkan Hidup dan mati Allah yang atur Dan akan dibangkitkan itu apa? Untuk diminta pertanggungjawaban Singkatnya bulan kemarin itu itu yang kita bahas Ya betul? Sudah ingat lagi? Alhamdulillah. Ya kita baca dulu ayatnya ya 16, 17, 18, 19. Wa ammal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaik fa fil 'adzabi muhdarun 17 dan 18 Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina Artinya 19 صلاة يخرج يخرج الحي من الم... dibangkitkan dan diminta pertanggungjawaban untuk dihisab ditentukan surga atau neraka neraka baik nah kita lanjut Allah katakan demikian itu artinya Allah bisa lakukan itu semua Allah mampu melakukan itu maka pada ayat-ayat berikut ini Allah bercerita tentang dahsyatnya kekuasaan Dia dalam mengatur semua alam semesta. Pertama di ayat 20 Allah bercerita menyampaikan tentang dia menciptakan kita dan kemudian kita semua berkembang biak menjadi ramai sekali tidak terbatas. Wa min ayati an khalaqakum min turab. Ya, betul. Hmm. Min turab eh an min turab من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون Artinya Jadi hanya dari tanah asalnya diciptakan jadi manusia dan berkembang biak banyak sekali. Ya, dari satu laki-laki satu perempuan berkembang. Kemudian Allah perintahkan di dalamnya itu jaga silaturahim. Dan di dalam berkembangnya manusia itu jaga silaturahim. Ini perintah Allah. Coba kita buka surat 4 ayat 1. Ini penting kita tahu sebagai tanda kekuasaan Allah, Allah berikan kita kesempatan bersaudara, menjadi banyak manusia, bukan untuk berperang, tidak untuk membunuh, tidak untuk menzalimi, tapi kata Allah, pelihara hubungan silaturahim, jaga kekerabatan. Ini yang diperintahkan Allah dalam surat 4 ayat 1 Mari, kalau dibacakan terjemahannya aja Dipanjangkan ya, ya. Terjemahannya langsung Hai sekalian manusia Hai sekalian manusia Yang dipanggil diseru ini bukan orang yang beriman Tapi manusia Berarti siapa aja Yang diciptakan Allah sebagai hambanya Lanjut Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri hmm. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Nah, daripadanya dari seorang diri laki-laki tadi Allah ciptakan pasangannya, istrinya. Ya, jadi dari sini berkembang biaknya. Lanjut. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, dari dua ini Allah perkembangkan, Allah kembangkan begitu rupa jadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Inilah sampai kita hari ini. Terus dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Terus dan peliharalah hubungan silaturahim. Hmm. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah, kan? Jadi perintah takwa itu dua di sini di awal dan di hampir di tengah akhir dua per tiga kalimat ada perintah bertakwalah kamu. Apa perintahnya? Jaga silaturahim. Jadi Allah kembangkan kita begitu rupa banyak untuk saling memuliakan, untuk saling menjaga, untuk saling menghormati. Ini yang Allah katakan. Ini kuasanya Allah membangun begitu rupa, menciptakan kita begitu banyak dan tidak terbatas. Kita nggak bisa itu. Yang kalau mau dihitung dari Nabi Adam sampai hari ini, wallahu Berapa banyak yang sudah lahir, hidup, mati, lahir lagi hidup, mati. Banyak sekali. Dan itu semua kata Allah akan dibangkitkan. Tadi kan gitu kan? Begitu banyaknya Nah, ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah suruh fikir sama kita. Betapa Allah ber, ber, Allah mampu menciptakan begitu dahsyatnya kita semua. Ya, jadi jagalah silaturahim kata Allah begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, bukan hanya jaga kata Allah. Sebagai perintah takwa juga perbaiki hubungan. Yang kalau ada sesuatu yang tidak baik, perbaiki, cepat perbaiki. Jadi Allah mengendaki tidak ada permusuhan di antara kita. Jadi ada sedikit yang tidak baik atau apa, segera perbaiki hubungan. Surat 8 ayat 1. Ya, langsung terjemahan aja. Al-Anfal ayat 1. Ya. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah, perbaikilah hubungan sesama sesamamu. Tadi jagalah hubungan silaturahim. Sekarang perbaikilah hubungan sesama. Jadi dua perintah ini Allah menginginkan benar-benar perdamaian di dunia ini. Inilah Islam. Ini yang harus dipahami. Betapa Islam betul-betul diperintahkan untuk menjaga hubungan silaturahim. Kalau ada sedikit selisih, ada sedikit silang sengketa, beda pendapat, segera perbaiki hubungan. Dan kata Allah, orang yang mau mendamaikan orang yang berselisih, ini adalah orang yang mendapat rahmat dari Allah sebagai orang yang bertakwa. Jadi peran orang yang mendamaikan mereka yang berselisih sebagai orang yang beriman ini adalah ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah dan dia termasuk orang yang bertakwa. Surat 49 ayat 10. Coba surat 49 ayat 10. Ya, gantian lagi baca. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Saudara, tolong ingat dan catat dengan baik seperti apakah persaudaraan itu. Rasulullah menjelaskan, tidak sempurna iman seorang yang beriman apabila dia tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah inilah Allah katakan Orang mukmin itu bersaudara. Rasul jelaskan, tidak sempurna, tidak sempurna iman seseorang yang beriman sebelum dia bisa mencintai saudaranya itu seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi satu bagian tubuh seorang mukmin disakiti, maka mukmin yang lain akan merasa sakit yang sama. Jadi kalau kumpul kemarin di hari itu tidak salah. Paham ya? Karena bagian dari tubuh mukmin disakiti. Bukan lagi disakiti, sudah disiksa, dizolimi dan sebagainya. Ya, jadi ini ayat dan hadis. Dan kalau kita tidak berperan serta di sana, tidak ada rasa. Disakiti tidak merasa risau, tidak merasa berpikir untuk hal tersebut, tidak sempurna iman orang tersebut karena dia tidak merasakan cintanya pada saudaranya yang sakit. Oleh karena itu, lanjut ayatnya. Mbak, bacanya jangan buru-buru. Ada titik, ada koma, ada intonasi kali sehingga mudah dipahami. Nanti saya buka lagi ayat, saya baca pelan-pelan ya kan? kita damaikan. Orang yang mendamaikan itu jelas dia mendapat rahmat dari Allah karena dia mendamaikan dan ini ciri orang yang bertakwa. Subhanallah. Ya kan? Nah, ya berarti sudah melakukan melaksanakan perintah takwa. Karena mendamaikan dua saudara berselisih. Nah inilah ketika Allah katakan aku ciptakan manusia satu lagi satu kembang berkembang dia banyak sekali. Tidak sesederhana itu. Di dalamnya Allah katakanlah seperti ini. Untuk sebuah perdamaian. Jaga silaturahim. Perbaiki hubungan sesama. Damaikanlah. Ya. Kita harus tahu betul bagaimana agama Islam ini. Agar betul-betul di mana ada Islam, di situ ada kedamaian. Harus. Karena Islam membawa Islam adalah agama perdamaian. Semua perintah dalam Al-Quran seru pada kebaikan dan cegahlah kemungkaran, betul nggak? Ya. Tidak ada satupun. Perangi siapa saja yang kamu suka, nggak ada. Hancurkan yang kamu tidak senangi, nggak ada. Tapi yang ada maafkan, maafkan, maafkan dan bersabarlah. Memaafkan dan bersabar itu pekerjaan yang mulia yang diutamakan. Itu adanya. Jika kamu memberi maaf, kemudian kamu bersabar, kata Allah, memberi maaf dan bersabar ini adalah pekerjaan yang diutamakan, dimuliakan. Surat 42 ayat 43. Sudah ketemu? Ya, langsung. orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya perbuatan yang sedemikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Subhanallah. Ya. Nah, ini bagian dari perintah takwa semua. Ya, jika kamu bertakwa kepada Allah, bersabarlah. Jika kamu bertakwa kepada Allah, maafkanlah. Ini banyak sekali perintah. Nah, saudara-saudara sekalian, banyaknya manusia yang Allah ciptakan. Kata Allah kemudian berkembang, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Itu bahasa di Untuk apa bersuku-suku, berbangsa-bangsa? Agar kamu saling kenal mengenal. Tidak ada kalimat agar kamu saling berperang agar kamu saling sikut menyikut, agar kamu saling jegat menjegat, agar kamu saling membuat kejahatan. Tidak ada, tapi agar kamu saling kenal, mengenal. Dengan saling kenal, maka ada saling sayang. Betul tak? Maka tak sayang, oh tak kenal dulu ya terbalik lagi. Tak kenal maka tak sayang. Iya, tadi dalam perjalanan dijinjing sama dipikul. Rupanya salah, rupanya berat sama dipikul. Nah hari ini tak karena tak sayang, tak kenal, nggak mungkin ya, tak kenal maka tak sayang. Dahsyat agama Islam. Sehingga apa kata Allah? Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa, yang berhasil mengolah hubungan antar manusia yang Allah ciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Inilah mereka yang paling mulia di sisi Allah. Siapa yang paling bertakwa? Yaitu yang yang paling banyak melaksanakan perintah-perintah Allah di sisi Allah. Surat 49 ayat 13. Ya, 49 13. Ya, hai manusia dipanggil lagi manusia. Bukan hai orang Islam. Bukan hai orang iman. Hai manusia. Lanjut. Lanjut. Nah, diciptakan kita dari seorang laki-laki dan perempuan menjadi apa? Berbangsa-bangsa sedunia, bersuku-suku tak terhitung begitu banyaknya. Lanjut. Supaya kamu saling kenal mengenal, bukan saling ngebung. Hah? Bukan saling membunuh. Dengar, saling kenal mengenal. Ini ajaran Islam. Jelas? Ya, terus lanjut. Sebentar. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah. Siapa? Orang yang paling bertakwa. Yang paling taat melaksanakan perintah-perintah Allah, inilah orang yang paling mulia di sisi Allah. Yang mau menjalankan perintah-perintah takwa. Jelas ya? Jadi perlunya kita berhubungan antar manusia karena inilah hubungan antar manusia inilah yang membuat kita diangkat pada tingkat yang lebih mulia di sisi Allah karena syarat takwa itu tidak hanya hubungan dengan Allah tapi hubungan sesama manusia manusia. Makanya Allah katakan kembali surat 30 ayat 20. Aku ciptakan manusia, aku ciptakan kamu, kemudian kamu berkembang biak. Kalimatnya sangat sederhana, tapi maknanya luas sekali. Nah, kita lanjut di ayat 21. Nah, ini yang dibahas selalu kalau pernikahan. Iya. Ya kan? Kenapa? Karena diciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri. Nah, pertama apa? Dengan adanya pasangan itu kata Allah supaya kamu sakinah, tenang. Setelah sakinah apa? Baru aku turunkan kasih dan sayang, mawaddah warahmah. Jadi sakinah, mawaddah warahmah. Tenang, berkasih sayang. Jadi tak ada kasih sayang kalau tak sakinah dulu. Tenang dulu. Tenang ekonomi finansial. Tenang emosional. Tenang dalam menjaga hubungan tenang dalam berinteraksi, tenang dalam berbisnis, tenang rumah tangga, tenang baru turun kasih dan sayang. Nah ini sebenarnya khatib yang bertugas sebagai penyampaian khutbah nikah benar-benar tidak boleh melupakan ini bahwa tidak ada sakinah kalau tidak ada kasih dan sayang kalau tidak ada sakinah. Sakinah dulu yang harus dibangun. Dan membangun sakinah itu fondasinya adalah kur Karena Allah bilang, aku yang turunkan ketenangan ke dalam hatimu. Kalau aku tidak beri, tidak bisa. Berarti tangan dulu sama aku, baru aku berikan ketenangan. Dengan sakinah ketenangan akan datang kasih dan sayang. Ayat 21. Wa min ayatihi أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك taala dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Hmm, pasangan-pasangan dari jenismu sendiri. Plus supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Nah, sakinah. Ya, Litas kunu ilaiha ke dalam dirimu dengan adanya pasanganmu kamu tenang. Lanjut diberikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Setelah tenang, baru Allah berikan Allah ciptakan rasa kasih dan sayang. Kalau belum tenang ekonomi bisa colek malam-malam. Hah? Bisa colek nggak? Waduh, pas colek ah, gue capek, ntar dulu deh. Iya Mas Danu. Eh, kok Mas Danu lah? Oh, ya, artinya ketenangan dulu baru dibangun kasih dan sayang. Nah, ketenangan itu sendiri dari mana? kamu Kalau kamu nggak ingat aku, nggak aku kasih ketenangan. Ingat dulu sama aku. Sungguh benar. Hanya dengan mengingat Allah, kalau gitu, hatimu menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah. Berarti fondasi rumah tangga yang tenang sakinah apa? Zikr banyak ingat Allah berarti banyak-banyak melaksanakan perintah Allah. Ingat Allah terus menerus. Kita pindah dulu penjelasan ini 13 28. Beda dengan berapa tahun yang lalu ya? Begitu berapa tahun yang lalu? Pindah surat 13 ayat 12 kebunyi bunyi. bunyi pindah kertas pindah ini enggak beda ya. anda tahu kondisi ini sekali waktu yang lalu pas lagi belajar semua kan saya enggak nggak nggak bawa uh, laptop jadi nggak sih semua hati terus siapa waktu itu yang baik Bu Anita istri saya atau Tara saya ingat putri saya dia foto terus dia share share ah ke zaman zamannya terus cuma lihat di gambar itu di HP itu kelihatan benar. Saya lagi bicara sendiri, anak sibuk main HP. Kelihatan. Terus ada yang nggak ngecun gitu dengan kondisi ini. Ngomong, kok ustaznya ceramah pada main HP? <laughs> Ketawa kan? Ustaznya ceramah kok pada main HP? Maksudnya gimana nih karyawan SCB gitu kan? Nah, ada yang ngecun ngomong, wow, sekarang Quran itu di HP tahu. <laughs> Keren. ya, oke, okay, lanjut, baca ayatnya. 13 28. Mm-hmm. Nah, dan hati mereka menjadi tenang karena mengingat Allah ditegaskan oleh Allah kemudian lanjut ingatlah ingatlah nah ini pendekatan ingatlah apa Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi kalau tidak dekat dengan Allah, nggak merapat ke Allah, tak ada ketentraman. Ketentraman yang kamu rasa cuman sementara aja, hanya solusi singkat. Tapi ketenangan yang hakiki yang berangkat dari hati sanubari kita ketika kenapa? Ketika kita ingat Allah, apa kata Allah? Aku turunkan, aku langsung masukkan hatimu itu hai orang-orang yang beriman rasa sakinah. Jadi Allah yang langsung memasukkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman karena dia ingat Allah. Ini yang hakiki. 48 ayat 4. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin hmm. supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka iman mereka yang telah ada. Bayangkan iman yang sudah ada ditambah oleh Allah untuk bertambah lagi imannya yang ada di dalam dada itu. Maka Allah turunkan rasa sakinah. Huwallazi antara sakinata fi qulubil mu'min. Langsung tuh fi bil mu'min Kita hati orang-orang yang beriman. Allah turunkan sakinah. Walladhi adalah sakinah. Dia Allah yang menurunkan rasa sakinah fi kulubil mu'min. Langsung dalam hati orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk menambah iman yang telah ada. Jadi ketenangan rumah tangga itu hanya datang ada kasih dan sayang setelah memang Allah turunkan sakinah Sakinah itu didapat apabila dia ingat Allah. Ya, kembali lagi surat 30 ayat 21. Tetapi kata Allah ini tanda-tanda kekuasaan ini semua bagi siapa? Mereka yang mau belah Siapa? Kaum yang Inna fi dzalika ayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya apa? Bagi yang mau berpikir, makanya mikir men. Kan begitu? Banyak rumah tangga-rumah tangga yang tidak berpikir tentang agama. Rumah tangga-rumah tangga yang tidak dia bangun dengan agama, dengan Al-Quran. Ini rumah tangga yang tidak ada ketenangan. Bukan soal finansial ekonomi yang kuat, tetapi ketenangan yang dicari. Itu dia tidak peroleh. Kenapa? Karena dia tidak dekat. Saudara, ah, teman-teman sekalian semuanya, yuk kita mau mulai kembali merehab kembali rehabilitasi lagi. Kita bangun rumah tangga kita lebih baik lagi dengan fondasi Al-Quran sebagai kitab agama kita. Sebagai panduan agama is Islam. Kita harus kembali ke agama. Tidak ada pilihan lain. Di Disinilah keterangan yang sesungguhnya kita beroleh. Ya. Jadi Allah katakan bertobat ya semuanya supaya Allah berikan pasangan dari yang dirimu sendiri supaya kamu tenang, kamu berkasih sayang. Maka pikirkanlah. Selanjutnya Allah tunjukkan lagi kekuasaannya. Kalau tadi Allah katakan dengan manusia yang berkembang, ketenangan kasih sayang Allah yang berikan, sekarang apa kata Allah? Allah katakan bahasamu, kulitmu yang berbeda-beda itu, itu semua kekuasaan Allah. Tapi bagi siapa? Yang mau mencari ilmu, yang mau belajar, yang mau mengetahui, yang mau menggali pengetahuan. Nah, mereka akan mendapatkan bagaimana kekuasaan Allah itu lewat pengetahuan kulit yang berwarna-warna warna hitam putih dan sebagainya kemudian bahasa yang luar biasa sekali berbeda-beda di seluruh dunia betul tidak ya ini semua ketahuan tanda kekuasaanku. Ayat 22. Kita baca. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa al alsinatikum wa al alsinatikum wa alwanikum in Inna fi dhalika la ayatin lil alimin Artinya Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi hmm. Perbedaan bahasamu dan warna kulitmu Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Artinya orang yang mau belajar, yang mau mencari ilmu, mereka akan merasakan kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah ada pada penciptaan langit dan bumi, pada bahasa dan pada warna kulit. Saudara-saudara kalian sekalian coba lihat ayat ini. Kalau di ayat 21 Allah katakan pada kaum kaum bagi kaum yang mau berfi kir Di sini nggak pakai kaum. Langsung bagi mereka yang mengetahui. Tidak ada komunitas, tidak ada kelompok. Yang mau tahu siapa saja. Kalau tadi ada kelompok bagi kaum yang mau beri. Ini tidak langsung lil alimi. Betul nggak? Beda. Ini universal sekali. Nah, pada ayat-ayat ini semua dia, dia pakai kaum. Tapi khusus ini tidak. Jadi kalau bicara ilmu pengetahuan itu universal, siapa aja yang belajar pasti dapat. Masih akan memperoleh. Walakan yasarnal Quran al fahal min mudzakir. Semua kemudahkan Quran sebagai pelajaran. Yang mau belajar siapa? Karena Allah. Dia tidak ada panggilan hai orang yang beriman, siapa aja? Hai manusia, ini sudah datang Quran. Itu bahasanya. Jadi untuk manusia. Jadi juga demikian di sini. Ayat ini menggambarkan betapa luasnya ilmu pengetahuan dan Allah, ilmunya Allah yang bagi orang yang mau berpikir ternyata lewat penciptaan langit dan bumi bisa dibuktikan kekuasaan Allah. Lewat warna kulit akan terasa kekuasaan Allah. Lewat bahasa akan terasa kekuasaan Allah. Saudara-saudara, kalau kita pikir secara logika, coba pengalaman di rumah tangga kita aja, ya suami istri kita ini bapak ibu kita, kita bapak ibu Terus ada anak. Kalau di rumah tangga itu tiap hari bapak ibunya bahasa Jawa, anaknya berbahasa apa? Kan jelas ya, nggak akan jelas ya. Nah mungkin bapak ibunya bahasa Jawa, anaknya tiba-tiba lahir bahasa Inggris, nggak mungkin. Betul nggak? Nah berdasarkan contoh ini, kalau anaknya itu berkeluarga, kemudian berbahasa Jawa, cucunya bahasa <laughs> Cucunya bahasa apa? pasti bahasa Jawa juga. Kan? Terbayang nggak? Ada Hawa. Gak ada orang lain. Dan tidak ada bahasa lain. Ya kan? Lahir anak. Pasti semua anaknya itu ya bahasa bapak ibunya itu. Cucunya juga demikian. Tapi sampai hari ini ada berapa bahasa? bahasa Jawa aja udah berapa kelompok? Belum lagi bahasa Jawa. Bayangkan bahasa Tarzan lagi ya, Ya kan bahasa Okem lagi ya, Ya Allah sampai bahasa kebalik bahasa macam-macam lah bahasa orang ya. Aduh, saya tahu. Nah, pada asalnya satu, makanya kata Allah tanda-tanda kekuasaan Allah Kadang-kadang bahasa itu jadi terbalik begitu rupa. Coba bahasa Jawa G, J, apa artinya? Iya. Di Aceh Tengah pakai mah G, enggak. Nah, kan? kan beda kan? Ya, ya jadi ya kadang-kadang satu tempat itu beda banget. Kebalik artinya. Banyak sekali ya kata-kata yang berbeda mananya tapi punya persis sama. Ya, atau ada yang mirip tapi tetap berbeda. Coba bahasa Jawa, manu apa artinya? Nah, di Aceh manu itu ayam. Mirip aja ya kan? Masih sejenis unggas burung gitu kan? Cuma dari burung jadi ayam. Jadi dari Jawa kecil sampai ke Aceh gede ya. <laughs> ya saya tahu. <laughs> tapi kira-kira begitu lah ya tapi lah bahasa ya bahasa dan beberapa kata-kata lainnya baik kita lanjut ya jadi setelah Allah ceritakan tadi jangan kafir bertasbih memuji Allah sholatlah kamu nanti kamu pasti kubangkitkan aku yang atur mati dan hidupmu nanti biarkan kamu kasih kamu pasangan ada rasa tenang ada rasa kasih ada rasa sayang Nah sekarang kata Allah Ku kasih bahasa Ku kasih warna kulit berbagai macam Nih, ini semua tanda bukti Aku yang punya kuasa Kan gitu Nah sekarang di ayat 22 Allah cerita lagi yang lain tentang kekuasaan dirinya Apa? Tentang bekerja siang, malam, istirahat, tidur dan sebagainya ya. Yuk, ayat 22 Eh 23, 23 Wa min ayati manamukum bil laili wan nahari wa batighahukum min fadli Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un Ya, pakai kaum kan Pakai. Pakai yes. Bagi yang mau mendengar Memperhatikan itu dengan mendengar Apa yang diberitahukan oleh Allah Supaya tanda kebesarannya Yuk iya, terjemahannya Dan di antara tanda-tanda kebesarannya Ialah tidur, tidurmu pada waktu malam Tidurmu pada waktu malam Itu tanda kekuasaan Allah Apa kata Allah? Ketika kamu tidur Jiwamu kutarik Aku pegang Dalam genggamanku Sepanjang Allah belum memberikan kembali jiwa ini, manusia itu tidak pernah bangun. Tapi dia hidup karena ruhnya tidak dicabut. Jadi apa beda ruh sama jiwa? Ada LCD proyektor, ada VCD apa gitu ya. Saudara baru beli ini utuh. Ya. Terus kita ambil kabelnya, kita masukkan ke colokan listrik ke cok. Masuk. Masuk Strom Masuk. Hidup? hidup? Bersuara? Belum. Tapi dia hidup. Nah listrik ini seperti ruh itu. Tapi tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bersuara. Ya kan? Baru masuk VCD-nya. Kesetnya masuk. Tekan play. Dangdut. Ngerok. Apalah slow rock ya panas <laughs> nggak tahu segala macam kan nah itu jiwa jadi yang diminta pertanggungjawaban siapa si jiwa atau si ruh jiwa yang bermacam-macam makanya di ayat kami beri dalam jiwa itu ketakwaan fujurah wa takwa ke, kefasikan dan ketakwaan betul nggak beruntunglah jiwa itu kalau dia mensucikan dirinya maka berugilah jiwa itu kalau dia mengotori benar ya Nah kita sudah belajar kan Jiwa Jadi yang akan dihisap di pertanggungjawaban siapa? Si jiwa Yang disiksa siapa? Si jiwa Ruh atau apa-apa Ruh ini dikembalikan ke Allah Allah ambil balik Ini hanya syarat diri Jadi ruh plus jiwa ini namanya nyawa Dicabut nyawanya berarti dicabut ruh dan jiwanya Ruh kembali ke Allah Nah yang bertanggung jawab dan itu si jiwa Inilah yang merasakan sakit, disiksa dan sebagainya. Ya, begitu. Baik. Jadi ketika Allah melepaskan dia jiwa itu baru dia hidup dan terbangunlah kita. Gitu ya. Nah, tidurmu pada waktu malam ini kekuasaan Allah. Coba bayangkan. Kita tidur tidak sadar apa pun. Padahal fungsi pendengaran baik. Ya kan? Fungsi tubuh semua berjalan tapi kenapa kita tidak tahu dan tidak sadar? Padahal kita ada. Karena jiwa dipegang oleh Allah. Kita cuma hidup terus. Mudah-mudahan besok pagi Allah kembalikan jiwa kita. Amin. Kalau tidak kembali, dengar aja ada pengumuman dan ada bendera hmm? <laughs> Oke, okay, baik, lanjut. Terus tidurmu pada waktu malam. Terus Ya. Jadi tidur pada siang hari juga ada dan siang hari. Dan usahamu. Nah, kita disuruh berusaha. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum nah pakai kaum yang mau mendengar. Kapan nanti satu waktu saya pengen sekali membahas uh, tentang itu tadi. Ketika Allah katakan kita manusia ini, ya kan? Coba ulang ayatnya, terjemahnya baca. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya hmm. ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari hmm. dan usahamu. Dan cukup. Dan usahamu. Saya pengen nanti membahas satu waktu ya bagaimana Allah ciptakan kita itu di surat Al-Baqarah ayat 31 yang kita hafal semua itu yang Allah bilang sama mereka, malaikatnya aku menciptakan ini membuat khalifah di muka bumi ayat itulah yang memerintahkan kita untuk bekerja di ayat itu dan manusia itu ternyata memang ditakdirkan oleh Allah Allah ciptakan untuk berkarya maka manusia itu diciptakan bersama ilmu yang tidak diberikan pada malaikat. Nanti kita bahas. Ya, jadi ini Allah ulang lagi usaha memang diperintahkan. Nah ini tanda-tanda kekuasaan di bidang ini hanya bisa dimengerti bagi mereka yang mau mendengar. Kau ada beda dengan mengetahui tanpa jadi ini ada kaum yang mau dengar, ada kaum yang mau mikir. Tapi yang mau mengetahui Allah bebaskan siapa yang mau. Allah tidak bilang kamu, siapa aja. Anjir, 24. Nah, sebagai 24 ini adalah ayat yang masuk dalam rukyah hati. Ya, 26, 27, 28 itu melengkapi. Kalaupun kita tidak hafal, nggak apa-apa. Tapi sampai 24 harus kita pahami. Karena di 24 ini diulang lagi oleh Allah. Ya kilun, kamu mikir gak? Ada nah, di 24. Yuk kita ulang. Wa min ayati yurikumul barka khawfam wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Nah, maksudnya gini, kok ada ketakutan dan ada harapan? Kayak gitu. Kilat menyambar begitu pak. Ini kebanyakan kalau kilatnya besar sekali terangkan kita ada sekali ada ketakutan. Kok ada harapan? Di ayat yang lain dijelaskan. Di akhirat nanti orang-orang yang tidak diberi penglihatan di sana. Padahal dulu di dunia ada terang. Tapi karena dia termasuk orang kafir berdosa, Allah tidak berikan penglihatan di sana. Dan dia jalan dalam kegelapan. Kemudian Allah berikan kilat. Itulah itu jadi harapan buat mereka untuk melangkah. Nah, ini ada cerita sedih ketika dalam perjalanan menuju akan dihisap di kiri ada orang yang berjalan dalam kegelapan. Ya, jadi insya Allah dengan takwa kepada Allah yang orang-orang yang telah dicabut penglihatannya termasuk saya, Mas Ipan. Insya Allah kita diberikan penglihatan yang jelas dan terang. Ya Mas Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan itu. Ya. Jadi kondisinya beda. Ada ayat lagi yang lain menjelaskan Allah bilang di akhirat itu akan kubuka penutup matamu sehingga kamu bisa melihat dengan terang benderang tentang kehidupan itu. Jadi dapatlah diri kita melihat Allah di antaranya. Terus dapat melihat Allah yang tak ketemu selama ini, termasuk jin dan syaitan iblis. Tapi di sana kita bisa melihat mereka. Karena ada penutup mata yang tertutup di dunia, Allah bukakan dia. Nah, tapi ini bahasanya nanti, tidak hari ini. Ya. Oke, okay, baik. Terus lanjut lagi. Dan dia menurunkan hujan dari langit lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang menggunakan akalnya. Nah, yang mau berpikir, yang menggunakan akalnya. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ini bisa dibuktikan bagi orang yang mau menggunakan akalnya dari hal yang kita bahas tadi. Saudara-saudara sekalian, Inilah Allah sampaikan tanda-tanda kekuasaan Allah agar kita tunduk dan patuh dengan semua yang dijelaskan. Kenapa ini termasuk ayat-ayat yang merugikan hati? Karena itu Allah lagi cerita, aku yang punya kuasa mengatur semua urusan, aku yang menciptakan langit dan bumi. Didetillah seperti ini. Sebenarnya ada penjelasan-penjelasan tambahan banyak di surat 27. Ya, tapi saya tidak bahas lagi karena sudah pernah juga saya bahas yang lalu. Ya, di 27 itu kalau melihat nanti ayat mulai ayat 60, 61, 62, 63, 64. Kalau lihat ada 5 ayat. Ya, itu Allah jelaskan semua. Allah ciptakan jurang, hutan, gunung, ya, kira seperti itu. Air yang mengalir, apa sungai dan sebagainya. Ya, artinya sebagai tanda kekuasaan Allah. Maksud Allah menyampaikan tanda kekuasaan Allah ini agar hati kita ini tunduk bahwa kita ini kecil, tidak ada sesuatu. Allah yang maha besar. Jadi Allah yang memberikan rizki dari langit dan bumi. Allah yang memberikan pendengaran dan penglihatan. Allah yang mengatur semua urusan kita antara hidup dan mati. Semua mengakui Allah. Tapi ketika Allah bertanya, kenapa, tapi kenapa kamu tidak bertakwa? Ini maksudnya. Jadi dengan tanda-tanda kekuasaan Allah ini kamu takwa nggak sama aku? Tunduk dan patuh nggak? Mau nggak berserah diri padaku? dan hanya bergantung pada diriku. Itu yang mau. Ya, baik saudara, kita sholat isya dulu, waktu isya kita lanjutkan. Yang supaya jangan isanya terlalu jauh. Kadang-kadang kalau udah pulang ke rumah jam berapa lagi ya. Nah, terus kalau udah di akhir saya lihat sebagian udah nggak sholat lagi sih langsung Jadi supaya lebih banyak lagi Boleh? Hah? Setuju ya? Ayo kita atur kembali. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.